بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut wajtanibu taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat عليهم الضلاله Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul seraya mereka menyeru hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut faminhum man hadallah maka ada di antara mereka yang Allah berikan petunjuk wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah dan di antara mereka yang dipastikan kepada mereka ad-dalalah kesesatan di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa faidah di antaranya adalah merupakan sunnatullah Allah telah menjadikan manusia ini terbagi dua di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk dan di antara mereka yang Allah tetapkan menjadi orang-orang yang tersesat. Dan inilah kenyataan yang kita lihat di lapangan. Di antara mereka ada yang berbahagia di atas al-huda, di atas petunjuk dan di antara mereka bersedih karena di atas kesesatan. Dan ini merupakan sunnatullah. Maka berbahagialah orang-orang yang berada di atas hidayah Karena Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Sebagaimana disebutkan di dalam muqaddimah. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kemudian adapun orang-orang yang tersesat mereka berbeda-beda jenisnya. Ada di antara mereka yang mereka menentang sombong, bangga di atas kesesatan. Walaupun hatinya mengakui kebenaran. Hal ini sebagaimana Fir'aun yang dia berlaku seperti tadi menentang kebenaran padahal dia mengakui kebenaran tersebut sebagaimana disebutkan di dalam ayat wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa dan mereka pun menentang ayat-ayat tersebut yang dibawakan oleh Nabi Musa dan hati-hati mereka mengakui kebenaran ayat-ayat tersebut zulma wa uluwa karena kedaliman dan kesombongan mereka Dan jenis seperti ini bukanlah Firaun saja. Tetapi orang-orang setelahnya, manusia setelahnya banyak yang bersifat seperti ini. Dia mengetahui al-haq mengetahui kebenaran, mengetahui hidayah, tetapi dia menolaknya, menentangnya, bahkan memperjuangkan kebatilannya. Padahal hatinya mengakui kebenaran hidayah tersebut. Kemudian jenis yang kedua orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang sebelumnya yang tentunya tanpa ilmu seperti disebutkan di dalam ayat inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ketika diseru kepada mereka untuk mengikuti hidayah mereka mengatakan sesungguhnya kami telah mendapatkan bapak-bapak kami ala ummatin ditafsirkan oleh para ulama ummah di sini millah agama, aturan, syariat. Sesungguhnya kami ini telah mendapatkan bapak-bapak kami ini berada dalam satu aturan, berada dalam satu syariat. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami di atas ajaran-ajaran tersebut muktadun kami mengikutinya Inilah jenis orang-orang yang tersesat yang kedua yang mayoritasnya adalah mereka orang-orang al-jahil orang-orang juhal orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak mau tahu sehingga ukuran beragama mereka mengikuti bapak-bapaknya walaupun salah walaupun tersesat Dan jenis yang kedua ini bukan saja terjadi seperti yang di dalam Al-Quran ini, akan tetapi jenis yang kedua ini juga terjadi di masa-masa setelahnya, termasuk di zaman kita sekarang ini. Kemudian jenis yang ketiga yang mereka ini mengetahui al-haq. Tahu al-haq. Tahu hidayah, tahu kebenaran. Kemudian dia mengikutinya. Berada di atasnya. Memperjuangkannya, mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, seluruhnya dia perjuangkan untuk hidayah ini. Tetapi di pertengahan perjalanan atau di akhir sebelum berakhir perjalanan ini dia keluar dari hidayah. seperti disebutkan di dalam ayat dalam surah Al-A'raf ayat 175 Watlu alaihim naba alladhi atayna atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu فأتبعه fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ard wattaba'a hawah Bacakanlah kepada mereka orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya memahami tentang al-huda memahami hidayah mengetahui kebenaran berada di atasnya juga memperjuangkannya juga fansalakha kemudian dia melepaskan ayat-ayat tersebut fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan kemudian dia diikuti oleh syaitan diikuti oleh syaitan ketika dia melepas ayat-ayat tersebut fakana minal ghawin maka dia pun menjadi orang-orang yang tersesat walau syi'na la rafa'na biha kalau kami menghendaki kata Allah kami akan mengangkatnya dengan ayat-ayat tersebut mengangkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat walakinnahu akan tetapi dia akhlada ilal ard cenderung kepada dunia lebih memilih dunia harta kehormatan ketenaran wattaba'a hawa dan mengikuti hawa nafsunya sungguh merugi. Celaka orang yang seperti ini. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Aghban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil Orang yang paling bodoh adalah orang yang tersesat di akhir perjalanannya. Padahal dia sudah dekat dengan rumahnya. Sudah dekat dengan rumahnya dia tersesat. Di awal perjalanan dia sungguh-sungguh mencari jalan yang selamat bagaimana caranya tidak tersesat ketika sudah detak dengan rumah dengan tempat tinggalnya dia lengah dia terlena dia tergoda kemudian mengambil jalan yang lain maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini adalah orang yang paling bodoh. Di awal datangnya hidayah, dia menerimanya dengan terbuka. Dia memperjuangkannya, dia mendakwahkannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya bahkan segalanya dia korbankan tetapi di akhirnya dia lebih memilih jalan yang lain apa sebabnya banyak sebabnya yang disebutkan di dalam ayat secara umum adalah dunia dia lebih cenderung kepada dunia Dunia ini banyak. Gemerlap dunia ini banyak. Harta, kehormatan, kedudukan, pujian. Banyak jenisnya. Bisa jadi orang ini tidak menginginkan harta. Juga tidak menginginkan orang lain atau tidak menginginkan orang lain mengikutinya dalam arti dia tidak menginginkan banyak pengikut tetapi ada dalam hatinya supaya orang lain ini bangga memujinya Masya Allah Ustadz Fulan ini lihat rumahnya sangat sederhana kehidupannya sangat sederhana dakwah, berjuang. Dia hanya menginginkan itu saja. Tidak menginginkan harta dunia, tidak menginginkan syuhrah, tidak. Dia hanya menginginkan ada pujian dari manusia. Nah, ini yang menyebabkan dia meninggalkan jalan yang benar ini, kemudian menyimpang keluar dari jalan yang benar ini menuju jalan yang sesat. Ya subhanallah. Sungguh merugi. Sungguh merugi. Adakah orang yang seperti ini? Banyak. Banyak sekali. Bahkan kita menyaksikan di hadapan kita yang di awal dakwah ahlu sunnah ini mereka berjuang mereka mempertaruhkan nyawanya hartanya seluruhnya walaupun kita tidak tahu niatan mereka apa ketika di awal dakwah ini ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tiga jenis orang-orang yang tersesat. Kemudian Apakah hidayah ini tidak datang kepada mereka? Apakah hidayah ini jauh dari mereka? Jawabannya terkadang hidayah ini dekat kepada mereka. Tidak jauh berada di hadapan mereka dan mereka melihatnya dan mereka membacanya tetapi hati mereka ini buta walaupun mata mereka melihat tetapi hati mereka buta seperti disebutkan dalam ayat fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur Sesungguhnya hal itu bukanlah buta matanya akan tetapi buta hatinya yang berada di dada-dada mereka tidak samar bagi kita kisah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika hadir sakaratul maut kepada Abu Talib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampirinya dan di sampingnya adalah ada Abdullah ibnu Umayyah wa Abu Jahal dan Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pamannya, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah كلمة أحاج لك عند الله Wahai pamanku Ucapkanlah La ilaha illallah Satu kalimat Yang aku akan berhujah Untukmu di sisi Allah Kemudian di akhir hadis tersebut وكان يأبى أن يقول لا إله إلا الله dan dia pada akhirnya menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang kemudian turun ayat maka lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى maka tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka ini adalah kerabat dan juga turun ayat tentang Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Subhanallah. Orang terdekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dicintai Nabi tidak mendapatkan hidayah tidak mendapatkan nikmat yang agung ini orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara kita siapa kita tetapi Allah memberikan karunia yang mulia ini yang agung ini kepada kita Padahal kita bukan siapa-siapa. Tidakkah kita bersyukur? Tidakkah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang agung ini? Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya keberadaan seseorang yang membawa hidayah sama sekali tidak mempengaruhi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah kesesatan kepadanya. Bagaimana paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib dan yang lainnya kaum Quraisy Abu Jahal Abu Lahab yang juga termasuk pamannya juga tidak menerima hidayah ini padahal hidayah ini dibawa oleh orang yang paling mulia yang mereka sendiri mengakui bahwasanya orang ini al-amin jujur. Mereka sendiri memberikan gelar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi ketetapan Allah terhadap orang-orang yang Allah tetapkan sesat. Dan ini bukan mereka saja. Banyak. Seperti Wasil Ibnu Atta. Tokoh Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah. Dia duduk di majlis imam besar Hasan Al-Basri. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang dia tersesat padahal di hadapan mereka di depan mereka para imam, para ulama Sekali lagi, tidakkah kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang mulia ini? Berada di atas hidayah. Dan juga Bukannya mereka ini atau sebagian mereka ini orang-orang bodoh, bahkan mereka ini orang-orang pintar, ulama. Seperti Muhammad Al-Karabisi yang Imam Abu Thawr merasa kecil ketika berada di hadapannya kecil ilmunya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang ini. Tetapi tersesat. Keluar dari jalan yang hak. Keluar dari hidayah. Sekali lagi, tidakkah kita bersyukur terhadap nikmat yang agung ini? Yang kita ini ilmunya jauh dari orang-orang yang tersesat ini. Tetapi ilmu mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Inilah hidayah. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Yang tentunya hal ini harus disyukuri dengan beberapa hal yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian di sisi yang lainnya sebagian manusia-manusia yang mulia mereka memperjuangkan hidayah ini sampai nyawa mereka korbankan bukan hanya harta nyawanya dia korbankan demi mempertahankan hidayah yang mereka yakini seperti kisah ashabul ukhdud disebutkan dalam surah al-buruj yang mereka ini dibakar oleh raja yang zalim yang kafir apa sebabnya karena mereka beriman kepada Allah disebutkan dalam ayat wama naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid tidaklah mereka menyiksa orang-orang ini kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji mereka relakan nyawa mereka untuk mempertahankan hidayah tersebut begitu juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bapaknya Ammar atau kedua orang tuanya Ammar Yasir dan ibunya Sumayyah harus merelakan nyawanya untuk mempertahankan hidayah. Begitu juga tukang sihir Firaun mereka relakan raganya disiksa dan relakan nyawanya ketika dia beriman kepada amantu bi rabbi Musa wa Harun aku beriman kepada Rabnya Nabi Musa dan Harun dan mereka mengatakan kepada Fir'aun faqdi ma antaqad innama taqdi hadhihi al ad-dunya silakan laksanakan hukuman kamu tidaklah hukuman kamu ini hukuman di dunia saja dan masih banyak kisah perjuangan orang-orang yang mulia yang mereka tidak rela hidayah yang agung ini lepas dari dada-dada mereka mereka perjuangkan sampai nyawa mereka relakan untuk mempertahankan hidayah. Ayuhal <clears throat> muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seorang muslim setidaknya dia berdoa kepada Allah setiap harinya 17 kali berdoa dan meminta kepada Allah supaya berada di atas hidayah yaitu dalam surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap hari mereka berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Sebagai faidah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan makna ihdinas siratal mustaqim berikanlah kami jalan yang lurus Kenapa seorang muslim dia sudah ada berada di atas petunjuk? Kenapa meminta petunjuk kepada Allah? Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di atas al-huda, di atas petunjuk. Kenapa diperintahkan untuk berdoa setiap hari minimalnya 17 kali ihdinas siratal mustaqim Beliau mengatakan ini ada tiga makna. Makna yang pertama adalah berikanlah kami petunjuk untuk kokoh di atas siratal mustaqim, di atas jembatan tersebut. Makna yang kedua Sabitna alal huda Kokohkanlah kami di atas petunjuk Makna yang ketiga zidnal hidayah tambahkanlah kepada kami hidayah di dalam ayat ini yaitu ihdinas siratal mustaqim merupakan permintaan yang agung permintaan yang sangat mulia akan tetapi banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak menjadikan hal ini berperkara yang agung, perkara yang mulia. Maka kita lihat di antara mereka masih rela mengorbankan hidayah ini yang setiap hari dia pinta. Dia korbankan untuk dunia. atau hawa nafsu yang jelas-jelas merugikan dia. Di sini seorang muslim harus mengetahui ketika dia berdoa kepada Allah doa apa saja khususnya yang berkaitan dengan tema yaitu berdoa meminta hidayah maka harus diiringi dengan lisanul hal bukan hanya lisanul maqal bukan hanya sekedar ucapan tetapi dia harus buktikan dengan hal dengan keadaan dengan perbuatan Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Berdoa setiap hari kepada Allah sementara dia tidak mau meninggalkan kesesatan. Sementara dia masih berlumuran dengan bid'ah maka harus ada keserasian antara ucapan dan perbuatan. Sekali lagi bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang masih mengorbankan hidayah ini atau permintaan yang agung ini dengan gemerlapnya dunia. tidak sedikit dari mereka lebih memilih kemaksiatan daripada ketaatan lebih memilih kebid'ahan daripada sunnah lebih memilih kesyirikan daripada tauhid lebih memilih lebih memilih kekufuran daripada iman Banyak yang seperti ini. Banyak sebabnya. Lebih mereka cintai kesesatan tersebut daripada petunjuk sebagaimana kaum Samud فأما الثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى maka adapun kaum Samud kami telah memberikan petunjuk kepada mereka kan tetapi mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله dari kisah atau dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi hal ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah betapa berharganya hidayah dan ini tidak bisa diganti dengan harta dunia untuk itu maka seorang muslim hendaklah dia berusaha mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hidayah tersebut dan mempertahankannya sehingga dia istiqamah kokoh di atas hidayah. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka berikut ini ada beberapa amal yang seorang muslim bisa mendapatkan atau menyebabkan seorang muslim mendapatkan hidayah dan istiqamah di di atasnya. Yang pertama adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah. Disebutkan di dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman dengan kesyirikan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat dalam ayat ini. Siapa mereka yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk? Jawabannya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Az-zalm di sini seperti ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud yaitu ketika turun surah ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'ala sahabah berat hal ini kepada sahabat karena siapa di antara mereka yang tidak menzalimi dirinya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "Ala tarawna qala Luqman, inna syirka la zulmun azim." Tidakkah kalian mengetahui ucapan Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena zalim ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan orang-orang musyrik menempatkan ibadah bukan pada tempatnya Adapun makna al-aman di sini mendapatkan keamanan yaitu di dunia dan di akhirat. Di dunia dia aman dari adab Allah dan di akhirat dia aman dari siksa api neraka. Adapun makna al abah makna muh tadun yaitu mereka mendapatkan hidayah mendapatkan hidayah di dunia dan juga mereka mendapatkan hidayah nanti di akhirat dengan diberikan kepada mereka petunjuk menuju surga seperti disebutkan di dalam ayat Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah yaitu ucapan orang-orang penghuni surga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita kepada surga ini Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kita bisa mendapatkan petunjuk kalaulah tidak Allah memberikan petunjuk kepada kepada kita. Sementara orang-orang musyrik mereka sebaliknya akan diberikan petunjuk kepada neraka jahanam disebutkan dalam ayat Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kana ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim Kumpulkanlah orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang semisalnya dan kelompok-kelompoknya wa ma kanu ya'buduna min dunillah dan apa yang mereka sembah selain Allah fahduhum berikanlah petunjuk kepada mereka ila siratil jahim ke neraka jahim wal billah balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik Begitu juga dalam ayat lain disebutkan والذين كفروا وظلموا نعم الله المستعان الذين كفروا الذين كفروا والذين كفروا وظلموا وظلموا لم يكن الله ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وذلك على الله يسير dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat syirik Allah tidak akan memberikan jalan kepada mereka kecuali jalan menuju neraka jahanam khalidina fiha abada mereka berada di dalamnya selama-lamanya wadzalika 'ala Allah yasir dan hal itu bagi Allah mudah ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah Bagaimana seseorang yang meminta hidayah kepada Allah Yang ingin berada di atas hidayah Tetapi Dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Bertawakal kepada jimat Kepada keris Menjadikan orang-orang yang mati sebagai Tempat permintaan dia berdoa kepadanya Bagaimana orang-orang yang seperti ini mendapatkan hidayah? Ayuhal muslimun. Beristighatsah kepada selain Allah. Kepada Syekh fulan dan Syekh fulan ketika mendapatkan musibah mengapa mereka tidak meminta kepada Allah yang maha kaya yang maha perkasa minta kepada Allah segalanya Maka ini sebab yang pertama Seorang mendapatkan hidayah Seorang kokoh di atas hidayah Yaitu dia harus bertauhid mengisahkan Allah Dalam beribadah Dalam menerapkan nama-nama dan sifat Allah dan menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat rububiyah yaitu menciptakan, memberi rizki, mengatur alam ini. Kalau kita lihat banyak di antara kaum muslimin masih ada yang meyakini hutan ini dikuasai oleh jin fulan, laut ini dikuasai jin fulan atau sayyid fulan La wa la quwwata illa billah. Di satu sisi dia meminta kepada Allah ingin berada di atas hidayah. Hayhata hayhata. Sungguh jauh. Jauh. Sebagian lagi mereka meminta kepada Syekh Fulan yang berada di Baghdad, yang berada di Yaman, sementara dia di pinggir masjid berteriak, "Wah, Syekh fulan, ya Syekh fulan, tolonglah saya. Bukakanlah rezeki saya." Ya subhanallah. Perbuatan nyata kesyirikannya. Yang pertama dia sudah beristighosah, meminta tolong kepada selain Allah yang kedua dia meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat pendengaran tanpa batas Dia meyakini bahwasanya syekhnya ini, sayyidnya ini mendengar permintaan dia yang jauh. Padahal pendengaran yang seperti ini hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah berbuat syirik dalam nama-nama dan sifat Allah meyakini ada selain Allah memiliki pendengaran yang seperti Allah Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah Belajarlah tauhid jika ingin berada di atas hidayah jika ingin istiqamah berada di atas hidayah kemudian yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam ayat Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummil فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل katakanlah Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kepadanya kepada Rasul tersebut mahumil apa yang dia tanggung wa alaikum mahumiltum dan atas kalian apa yang kalian tanggung yaitu Rasul menyampaikan risalah dan kalian wajib menerima risalah tersebut. Wa in tuti'uhu dan apabila mereka mentaatinya tahtadu mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Tidaklah kepada seorang rasul kecuali hanya sekedar menyampaikan syahid di dalam ayat ini wa in tuti'uhu tahtadu dan jika mereka mentaatinya mengikuti rasul tahtadu mereka mendapatkan petunjuk maka ayuhal muslimun jika kita semua ingin mendapatkan petunjuk dan kokoh di atasnya dan istiqamah di atasnya maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidakkah kita bersaksi di setiap, setiap salat kita wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Konsekuensi seorang meyakini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, maka dia akan membenarkan apa yang disampaikan, mengerjakan apa yang dia disam, apa yang beliau perintahkan. Konsekuensi seorang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah meyakini bahwasanya segala syariat ini sudah disampaikan dan tidak ada satupun yang disembunyikan karena beliau adalah utusan Allah ketika Allah memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku manusia tidak mengetahui ibadah yang seperti apa. Ibadah yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Ibadah seperti apa yang Allah ridhoi? Maka merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat ini. Allah mengutus seorang rasul menyampaikan ibadah yang diridhai oleh Allah menyampaikan ibadah yang dicintai oleh Allah yang diinginkan oleh Allah diutuslah seorang rasul ambillah dari rasul tersebut maka ibadah tersebut dicintai dan diridhai oleh oleh Allah. Jangan mengambil yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu dipastikan tidak diridhoi oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah. Sebanyak apapun ibadah tersebut, apapun klaim yang diucapkan selama itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau kita berpikir mudah, logis. Ini sangat logis sekali. Mudah dicerna oleh akal. Bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Berarti dia ini menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Disampaikan kepada umatnya. Nah sebagai umatnya yang percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusannya. Konsekuensinya mempercayai apa yang dia bawa Jangan membuat-buat, jangan mengarang satu ibadah yang keluar dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tetapi syaitan tidak akan tinggal diam. Kalau manusia berpikir seperti ini, terus menggoda mereka, merayu, memberikan syubhat dan seterusnya membisiki di dalam dadanya sehingga mereka keluar dari jalur ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya apa? Jangan dipikir jalannya awalnya selisihi perintah Rasul. Tidak. Tetapi pelan-pelan. Dari kecil dulu. Sehingga menjadi besar. Kemudian menjadi lebih besar lagi yaitu kekufuran wal iyadubillah Dan itulah yang terjadi di hadapan kita yang terjadi di sebagian kaum muslimin hadahumullah Dan kenyataan sekarang kaum muslimin yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah contoh ternyata mereka berada di lembah yang lain sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu lembah padahal Allah mengancam bagi orang-orang yang seperti ini. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang syak Al-Imam Ibn Qasir rahimahullah ta'ala makna yushaqik itu adalah dia berada di satu lembah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di satu lembah. Mereka berada di satu jalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di satu jalan, beda jalan. Berbeda jalan dengan Rasulullah. Mimba ba'di ma tabayyana lahul huda setelah jelas kepadanya al-huda kebenaran wayat tabi dan dia mengikuti ghaira sabilil mu'minin bukan jalannya orang-orang mukmin siapa orang-orang mukmin di sini as-sahabah karena ayat ini turun kepada sahabat dia meninggalkan jalannya sahabat nuwallihi ma tawalla maka Allah akan memberikan azab kepadanya nuwallihi Allah palingkan dia sebagaimana dia berpaling seperti disebutkan dalam ayat falamma zaghu azaghallahu qulubahum ketika dia berpaling maka Allah palingkan hati-hati mereka berpaling hukuman di dunia azab di dunia selesai tidak wa nuslihi jahannama wasa'at masira nanti akan kami masukkan mereka dia ke neraka jahanam dan sejelek-jelek tempat tempat kembali. Sekarang apabila kita sampaikan kepada sebagian kaum muslimin tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya seperti ini, tetapi serta merta dia menentangnya menolaknya dan malah melakukan sebalik dari sunnah tersebut padahal dia mengaku mencintai nabi menjadikan nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai panutan contoh kedua, Bagaimana orang yang seperti ini akan mendapatkan hidayah? Sementara Al-Qur'an menjelaskan wa in tahtadu. Wa iyuti'uhu tahtadu. Apabila mereka mengikutinya mereka akan mendapatkan petunjuk. Atau apabila kalian mengikutinya, mentaatinya akan mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang yang seperti ini Allah uji, Allah beri adab kepadanya fitnah sebagaimana atau sebelum dia akan diadab nanti di akhirat seperti disebutkan dalam ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertimpa kepada mereka fitnah. Para ulama tafsir menafsirkan fitnah di sini umum. Bisa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ini hukuman mereka di dunia. Subhat juga termasuk au yusibuhum ada au yusibahum adabun alim atau menimpa kepada mereka adab yang pedih nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihtida mencari hidayah Allah telah mengaruniakan kepada kita akal yang sempurna tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya maka gunakanlah akal kita untuk mencari hidayah maka bagi orang-orang yang mencari hidayah Allah akan memberikan kepadanya hidayah disebutkan di dalam ayat walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum dan orang-orang yang mencari hidayah Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ai alladzina qasadul hidayah orang yang bermaksud mencari hidayah zadahum huda Allah akan menambahkan kepadanya petunjuk hidayah wa atahum taqwahum dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan Begitu juga di dalam ayat lain wa yazidullahu alladhina tadaw huda dan Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang mencari hidayah al-huda yaitu petunjuk. Yang tentunya untuk mencari ini membutuhkan kesungguh-sungguhan. Tidak hanya sekadar serius benar-benar ingin mendapatkan hidayah Seperti kisah Salman Al-Farisi Maka Allah akan tunjukkan kepadanya jalan Mendapatkan hidayah tersebut Walladzina jahadu fina Lanahdiyannahum subulana Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan hidayah Sungguh kami akan memberikan petunjuk kepadanya jalan-jalan kami membutuhkan kesungguhan. Kemudian yang berikutnya adalah al-amalus salih. Beramal salih. Disebutkan di dalam ayat, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." walahadainahum siratam mustaqima andaikan mereka mengerjakan apa yang dinasehatkan kepada mereka tentu ini lebih baik bagi mereka dan lebih kokoh dan sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka siratan mustaqima jalan yang lurus apa sebabnya? Mereka kokoh di atas hidayah dan mereka Allah beri petunjuk di atas hidayah. Fa'alu ma yu'azun. Mereka mengerjakan apa yang mereka apa yang dinasihatkan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah ad-du'a berdoa kepada Allah meminta terus kepada Allah hidayah supaya kokoh di atas hidayah istiqamah di atas hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita beliau berdoa ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك Wahai zat yang membulak balikan hati Kokohkanlah hatiku di atas agamamu Wahai yang merubah-rubah hati Tetapkanlah hatiku di atas ketaatan Ketaatan, ketaatan kepadamu Begitu juga disebutkan dalam hadis Aisyah ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika ditanya apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam membuka salatnya dengan apa kemudian beliau menjawab Allahumma Rabb Jibril وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رأى مسلم apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah Rabbnya Jibril dan Robnya Mikail dan Robnya Israfil zat yang menciptakan langit dan bumi zat yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata engkaulah zat yang menghakimi antara hamba-hambamu terhadap perkara yang mereka perselisihkan berikanlah petunjuk kepadaku berikanlah petunjuk kepadaku dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan supaya aku berada di atas al-haq dengan izinmu sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kepadanya surga. Bahkan surga tidak akan terbuka kecuali dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau masih berdoa meminta kepada Allah supaya kokoh di atas huda, kokoh di atas petunjuk. Lalu bagaimana dengan kita? Janganlah sombong dengan yang ada pada kita sekarang. Baik keistiqomahan, ilmu, ataupun yang lainnya. Karena masih banyak atau banyak sekali orang yang tergelincir yang dulunya kita melihat dia istiqomah yang dulu kita melihatnya dia orang yang berilmu. Tetapi akhir-akhir kita menyaksikan mereka berada di atas kesesatan. Bahkan memperjuangkannya, bahkan membelanya. Subhanallah. Ya muqallibal qulub, membolak-balikan hati. Mintalah kepada Allah supaya ditetapkan hati kita berada di atas al-haq dan sekali-kali kita jangan sombong dengan apa yang ada pada diri kita baik ibadah keistiqomahan atau ilmu Kemudian yang berikutnya adalah al-wala wal bara. Loyalitas, kecintaan dan kebencian kita kepada siapa? Dan ini merupakan makna dari la ilaha illallah. La ilaha yaitu menafikan seluruh sesembahan illallah dan menetapkan sesembahan yang satu yaitu Allah semata. Dari makna la ilaha illallah ada makna al-wala wal bara. Kecintaan dia kepada siapa? dan kebencian dia kepada siapa. Seorang mukmin kecintaannya adalah kepada orang-orang atau seorang mukmin kecintaannya kepada Allah kepada Rasulullah dan orang-orang yang menyembah Allah dan menyembah Allah dan kebenciannya kepada sembahan selain Allah dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan ini harus tertanam pada hati seorang mukmin. Maka tidak layak seorang mukmin dia merayakan perayaan atau hari raya orang-orang kafir. Mana al-wala dan baroknya? Apakah layak seorang mukmin ikut memeriahkan acara orang-orang yang orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang yang angkuh, yang sombong kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, Kita ambil logika. Seorang mencintai bapaknya. Kemudian ada orang yang ketiga yang membenci, yang memusuhi bapaknya. Kira-kira anak ini bagaimana sikapnya terhadap orang ini? Menyayangi mencintai atau sebaliknya pasti membenci pasti membenci karena dia mencintai bapaknya dan dia akan membenci orang-orang yang membenci memusuhi bapaknya akan tetapi apabila dia mencintai musuh bapaknya ini dipertanyakan kecintaannya kepada bapaknya bagaimana mungkin Orang yang memusuhi bapaknya, menganiaya menganiaya bapaknya dicintai oleh dia, didekati oleh dia. Begitu juga seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin menjadikan orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, sombong kepada Allah, tetapi dia berdekatan, saling mencintai, dan seterusnya. Ini al-wala wal bara. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kita telah diberikan contoh oleh Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya ini bapaknya bukan orang lain wa qaumihi dan kaumnya innani bara'um mimma ta'budun sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah illa alladhi fatarani kecuali zat yang menciptakan aku fa innahu sayahdin maka sesungguhnya dia zat yang akan memberikan petunjuk kepadaku seorang akan mendapatkan petunjuk ketika dia melaksanakan al-wala wal bara kecintaan dan kebencian kecintaannya kepada siapa dan kebenciannya kepada siapa bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Inna awsaqa ural iman. Ikatan yang terkuat keimanan itu apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Inilah makna al-wala wal baro. Ikatan yang paling kuat ketika seorang ini melepas ikatan ini maka lihat akan ter lepas juga ikatan-ikatan yang lainnya. Termasuk seorang mukmin harus menegakkan al-wala wal bara kepada orang-orang yang menyelisihi syariat. Orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan silahkan anda lihat orang-orang yang dia ini memayik lembek terhadap orang-orang yang menyimpang merangkul orang-orang yang menyimpang terlepaslah tali ural iman ikatan iman ini kemudian seterusnya apa yang terjadi semakin jauh semakin jauh dari sunnah wal billah masuk kepada kekufuran banyak orang yang tadinya di atas sunnah di atas dakwah yang mulia ini di atas ahlus sunnah wal jamaah akidah ahlus sunnah wal jamaah karena dia tidak menetapkan sikap al-wala wal bara dengan alasan menasehati atau semacamnya. Sekarang semakin jauh, semakin jauh dari sunnah. Waliyadu billah. Ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa asbab sebab-sebab amal yang menyebabkan seorang ini kokoh di atas hidayah. Seorang ini mendapatkan hidayah akan tetapi waktu yang tidak cukup akan bacakan anak akan bacakan secara ringkas di antaranya adalah al-iman bil qadar iman kepada takdir kemudian yang berikutnya adalah al-hijrah hijrah Mungkin untuk kejelasannya atau penjelasannya akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang lain. Untuk itu mudah-mudahan ceramah atau tausiah yang anda sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Kalaulah datang atau kalaulah ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya dan kalaulah salah datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan wa astaghfirullah aku minta ampun kepada Allah kemudian yang terakhir apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh